Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anjala kitabahu hudan lil muttaqin Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sadiqul wa'dul amin Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Wal rasulil azim Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in amma ba'd Faya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah taala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin <coughs> hadirin jamaah Jumat rahimakumullah syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah azza wa jalla Salawat salam kepada baginda Rasul keluarga dan para sahabat Semua pihak yang mengikuti jejak langkahnya Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Dalam hadis sahih tadi di mukaddimah diungkapkan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih Aturan Islam itu kata Nabi sangat tinggi sangat tinggi wala yu'la alai dan tidak ada peraturan yang bisa menandinginya ini diungkapkan Rasul 14 abad yang lalu Bapak dan sekarang baru bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan ajaran Islam ternyata memang tidak bisa ditandingi oleh aturan-aturan lain bisa kita lihat ungkapan dari peneliti ilmuwan Turki pimpinan Ahmed Gomez ulama besar Turki Bapak melaporkan lebih dari 70 item perkembangan pesat masalah Islam di dunia ya tentu tidak semua bisa kita ungkapkan tapi analisa menyebutkan bahwa tim peneliti Turki itu melihat perkembangan Islam Bapak negara Eropa yang muslimnya terbesar tahun 2050 itu adalah Jerman melihat perkembangannya yang sangat besar kota yang is muslimnya terbanyak di Eropa adalah Moskow tahun 2050 Bapak setelah melihat perkembangan itu di item itu juga diungkapkan bagaimana kehebohan masyarakat Jerman bulan Juni tahun 2015 yang lalu himbauan dari Hannover University supaya orang Jerman makanlah daging yang dipotong menurut cara Islam jangan dipotong dengan cara yang bukan Islam itu himbauan dari Hannover University kepada penduduk Jerman. Ya tentu menghebohkan. Jadi binatang-binatang yang dipotong cara barat ya akhirnya nggak laku besar gara-gara himbauan dari Hannover University. Kenapa mereka menghimbau? Karena mereka melakukan penelitian, Bapak. Bagaimana pemotongan cara Islam, bagaimana pemotongan cara barat hasil penelitian itu mereka ungkapkan kalau pemotongan cara barat itu kan dipingsankan dulu baru dipotong sehingga tatkala dipotong binatang tidak mempunyai reaksi karena lagi pingsan ada juga yang dibius sedangkan cara Islam yang Bapak lihat sekarang nah hasilnya mereka membuat satu alat pengukur rasa sakit, Bapak. Jadi alat itu ditaruh di sapi, di kepala sapi di bagian atas. Sapi yang akan dipotong 10 ekor. 5 cara Islam, 5 cara Barat, Bapak. Pimpinan Profesor Sal, Hannover University. Jadi ditaruh alat pengukur rasa sakit di kepala binatang itu mereka sebut elektroencephalogram, satu alat untuk merekam rasa sakit ditaruh lagi pak alat yang disejajarkan dengan jantung mereka sebut elektrokardiograf satu alat yang akan merekam aktivitas jantung saat dipotong hasilnya nah, tiga detik pertama setelah dipotong cara Islam grafik rasa sakit binatang tidak menunjukkan kenaikan. Jadi binatang itu tidak menunjukkan rasa sakit grafiknya. Dan yang mengejutkan malah tiga detik setelah tiga kali tiga detik setelah tiga detik pertama grafik rasa sakit binatang yang dipotong cara Islam merosot turun ke nol. Nol itu sama dengan tidur nyenyak. Jadi dalam 12 detik itu ternyata binatang tidak menunjukkan rasa sakit, Bapak. Sedangkan grafik yang merekam aktivitas jantung, elektrokardiograf, 3 detik pertama itu memuncak. Maksimal mengeluarkan darah secara drastis. Sedangkan 3 kali 3 detik setelah 3 detik pertama, sudah lebih dari 75%, 80%, darah sudah keluar Bapak sehingga sisanya setelah tiga kali tiga detik, setelah tiga kali tiga detik pertama, baru bersih. Itu pemotongan cara Islam. Pemotongan cara Barat setelah mereka lihat adalah <clears throat> tiga detik pertama setelah dipotong binatang dalam keadaan pingsan ternyata rasa sakit binatang itu naik <clears throat> Jadi walaupun pingsan, pingsan grafiknya naik sakit. Yang mengejutkan setelah tiga detik, tiga kali tiga detik pertama, ini rasa sakit memuncak. Sangat tinggi, memuncak. Maksimal jarumnya itu. Akibatnya jantung yang merekam pemompaan darah berhenti total. Sehingga kalau dipotong cara barat, tidak semua darah binatang keluar masih ada tersisa 30%. Itu terjadi pembusukan di daging dan di urat dan di otot. Makanya Hanover University menghimbau. Kurang baik makan daging yang dipotong cara barat. Yang terbaik adalah dipotong cara Islam. Nah kita kembali ke hadis Nabi Pak. Al-Islamu ya'lu tadi. Aturan Islam itu kata Nabi sangat tinggi wala yu'la alai dan tidak ada aturan dan cara yang bisa menandinginya. Jadi baru terbukti dengan ilmu pengetahuan. Begitu ajaran yang selama ini kita lihat seperti kurang manusiawi. Nah ternyata hasilnya berbeda Bapak. Timbul pertanyaan kenapa kok grafik rasa sakit binatang kalau dipotong cara Islam tidak naik? Jawaban ilmuwan satu Pak, karena pisau yang tajam. Jadi sesuai dengan hadis Nabi. Pisau yang tajam itu tidak menyentuh saraf rasa sakit. Pisau yang tumpul baru menyentuh saraf rasa sakit. Jadi kembali ke sunnah Rasul tadi. Timbul pertanyaan kenapa jantung maksimal memompa darah? Jawaban ilmuwan karena sunnah Rasul juga putuskan tiga saluran urat. Urat napas, urat darah, dan saluran makan. Akibat itu tiga terputus, jantung maksimal mompa darah. Timbul lagi pertanyaan. Kenapa kalau dipotong cara Islam, sapi menggelepar? Yang selama ini kita anggap reaksi kesakitan. Bukan. Kalau dia sakit, grafik tidak naik. Ini malah turun lah kok bisa menggelepar nah reaksi spontan karena jantung terlalu kencang memompa darah itu sebabnya jadi reaksi spontan karena jantung maksimal memompa darah Bapak jadi seandainya jantung tidak maksimal dia nggak menggelepar jadi menggelepar itu jawabannya bukan karena sakit tapi reaksi karena jantung terlalu kencang memompa darah Bapak. itulah apa yang diungkapkan Nabi. Bulan September juga tercatat dari penelitian ilmuwan Turki ini Bapak. Satu peristiwa di rumah sakit Chonghua Christian Hospital, Taipei. Seorang dokter ahli liver. Dokter ahli liver mati karena kanker liver. Nah itu bikin heboh karena dokter ahli liver lah mati karena kanker liver. Jadi akhirnya diteliti. Padahal ini dokter senior. Profesor. Kok mati keserang liver padahal dia ahli liver. Ternyata Pak hasil penelitian ilmuwan penyebab livernya rapuh, mudah terserang kanker tadi setelah dilakukan penyelidikan penelitian yang lama sekali kebiasaan dokter sejak dari kuliah sampai kawin sampai punya anak sampai jadi dokter ahli kebiasaan tidur di atas jam 12 malam itu sebabnya dan penelitian ini dibenarkan oleh ilmuwan lain ilmuwan dunia ya jadi ilmuwan Jepang juga membenarkan Bapak ilmuwan Cina membenarkan ilmuwan India Dr. Zakir juga membenarkan betul nah, para peneliti ini mencari pak agama mana yang ngatur tidur ternyata semua agama tidak mengatur yang mengatur hanya Islam maka ditelitilah tidur Nabi Muhammad di Bukhari Muslim terungkap enam item tidur Nabi Muhammad Pertama, tidur Nabi itu Pak sepertiga, akhir sepertiga malam yang awal. Dan beliau akan bangun di awal sepertiga malam yang akhir. Itu tidur Nabi. Jadi kalau kita ukur jam, tidur Nabi ini jam 10-11. Kemudian beliau bangun jam 2, jam 3. Ya, ternyata Pak tidur jam 10-11 diterima oleh ilmuwan dibenarkan karena kita harus istirahat untuk menangkap satu energi kayu. Satu energi yang akan membasmi racun di toksin di badan kita. Nah, cara melestarikannya kita harus istirahat. Benar, berbaring tidur. Kemudian kebiasaan Nabi bangun jam 2 jam 3 diterima. Karena jam 2 jam 3 itu udara terbaik. Air terbaik yang keluar dari bumi jam 2 jam 3 energi terbaik itu jam 2 sampai jam 6. Sebab jam 2 jam 6 itu Pak akan bergabung dua energi kata ilmuwan itu. Energi kayu dan energi logam. Jadi memang terbaik bangun jam 2. Bahkan di Jerman tadi Pak sudah melakukan suatu terapi terhadap orang-orang yang punya gejala stres. Itu dibangunkan jam 2 malam. Supaya bangun jam 2 itu kehebatan bangun jam 2 malam. Nah Islam udah punya aturan. Bangun jam 2 untuk sholat. Pak. Apalagi yang ketiga tidur Nabi Pak. Mematikan lampu. Mungkin perkiraan kita dulu listrik susah bukan. Ternyata jawaban ilmuwan di badan kita ada hormon kekebalan tubuh. Hormon itu namanya hormon melatonin hormon ini produktif kalau dia gelap. Aneh. Jadi kalau siang nggak mungkin produktif karena ada cahaya. Kita tidur pun kalau pakai lampu tidur hormon itu nggak produktif. Jadi dia akan berproduktif, produktif di badan kita jika gelap. Hormon melatonin namanya, hormon kekebalan tubuh. Jadi benar mematikan lampu sesaat. Yang ketiga Pak, tidur Nabi adalah meletakkan tangan kanan di pipi kanan. Ilmuwan menjawab, cara itu adalah terbaik. Untuk karena sarap tangan kanan, kalau ditempelkan ke pipi kanan, bisa mengurangi kelebihan beban otak. Itu kelebihan sarap tangan tadi. Jadi benar cara itu. Jadi ke pipi kanan mengurangi kelebihan beban otak. Kita nggak tahu itu. Biasanya di kepala kalau ada kelebihan beban otak. Naruh. Keliru. Secara ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga Pak, tidur Nabi berwudu. Yang selama ini kita tahu wudu cuma syarat mau sholat. Ternyata penelitian Pak, air wudu kita itu ada air energi. Yang kalau disapukan ke badan kita, itu akan merangsang semua saraf yang ada di badan. Itu kelebihan air wudhu itu. Jadi air yang memang pekah kena badan kita. Sebab diteliti oleh ilmuwan Cina, di badan kita itu terdapat 493 titik akupuntur yang memang peka kalau kena air. Nah ternyata diteliti Pak 493 titik aku yang pekak kena air itu adalah anggota wudhu orang Islam. Itu yang mencengangkan. Jadi ilmuwan Cina, ilmuwan Austria itu yang meneliti masuk Islam Bapak. Karena 493 titik aku itu adanya di anggota wudhu. Subhanallah. Jadi itulah aturan Islam yang sangat tinggi yang kita kurang pahami. Di muka itu ada 84 titik akupuntur. Di kepala Bapak itu 64 titik, adanya di bagian atas. Jadi kalau membasuh kepala itu harusnya bagian atas. Di tangan sampai ke siku 95 titik akupuntur. Di kaki sampai ke mata kaki itu 125 titik akupuntur. Di kuping 125 titik akupuntur dan disempurnakan waktu membasuh kuping. Karena titik aku pun terus banyak di kuping kita itu, 125 titik. Jadi wajar kalau Nabi mau tidur saja berwudu karena akan merangsang saraf dan kita rasakan tatkala bangun tidur. Yang keempat Pak, tidur Nabi itu berdoa. Membaca Al-Falak An-Nas kemudian disapukan ke wajahnya. Benar. Karena energi kalau ditaruh, dibacakan di dekat telapak tangan, telapak tangan menangkap energi itu dan bisa mentransfer. Dibenarkan. Kemudian yang keenam, tidur Nabi miring ke kanan. Mengawali tidur miring ke kanan, diterima. Karena miring ke kanan itu pertama mengistirahatkan otak kiri. Otak kiri kita bekerja mengolah anggota badan bagian kanan otak kanan kita ngolah anggota badan bagian kiri. Jadi kalau kita tidur miring ke kanan itu tepat. Mengistirahatkan otak kiri yang terlalu capek bekerja. Kedua, meringankan beban jantung. Bapak, miring ke kanan itu. Karena jantung bagian kiri memang agak besar. Ketiga, melancarkan pernapasan. Keempat, memperbaiki lambung, mencegah mual, muntah. Sehingga bayi pun kalau dia muntah, alternatif solusi pertama miringkan ke kanan badannya. Itu nggak muntah lagi Bapak. Jadi banyak pelajaran dari tidur Nabi aja Bapak. Ilmuwan yang meneliti akhirnya masuk Islam. Karena ajaran Islam yang mengatur soal tidur Bapak. Masih banyak. Ya. Ahli bakteriologi penyakit Bapak. dokter Flinus itu mengungkapkan bahwa kesehatan kita itu didukung oleh tiga sebab. Pertama pola pikir, kedua pola makan, ketiga olahraga. Beliau katakan yang menjawab penelitian yang paling tepat adalah Islam. Ya, pola pikir diatur di zikir dan baca Quran. Pola makan puasa. Islam yang punya puasa olahraga, gerakan sholat. Jadi komplit Bapak. Itulah Islam itu tinggi kata Nabi dan tidak ada yang bisa menyainginya. Semoga menambah keteguhan iman kemantapan Islam. Qala Allah Ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana muhammadin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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Kama salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Kama barukta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wardallahumma ala arba'atil hulafa'ir rasyidin sadatina wa Abi Bakri wa Umar wa usman wa Ali radhiyallahu anhum wa radu anhu ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad Allahumma hafaz biladana Indonesia wa saira biladil muslimin ya Allah ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya zal jalali wal ikram. Ya Hayu ya qayyum Amidna ala dinil islami bi khusnil khatimah. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina illa lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yashkurkum washkuruhu 'ala niyamihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar